Allah tujuannya adalah untuk bisa membantu kita agar beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Iya. Sekali lagi, nah karena tujuan kita untuk beribadah dan ibadah itu tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan ikhlas dan itiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka dari sini menuntut ilmu itu menjadi perkara yang amat-amat wajib bahkan dia lebih dulu kewajibannya dibanding amal ibadah tersebut kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babul ilmi qoblal qaul wal amal bab ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal iya karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdosa seorang muslim. Berdosa seorang muslimah apabila dia meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Iya. Apabila dia beribadah kepada Allah di atas kejahilan, dia sholat, akan tetapi sholatnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka ibadah tersebut akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena karena barakallahu fikum ibadah dia tidak dibangun di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat diterimanya ibadah. Kemudian yang perlu kita ingat pula bahwasannya ya. tujuan seseorang membangun rumah tangga ya adalah agar keduanya bisa saling menguatkan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seorang suami adalah pemimpin untuk istrinya. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Iya, ketika suaminya tidak ada, maka barakallahu fikum istri yang menjadi penanggung jawab, pemimpin bagi harta dan anak-anak suaminya. Ini semua akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala. Akan dimintai pertanggungan jawaban nanti di hari kiamat. Sehingga berdosa seorang suami apabila dia tidak mendidik istrinya. Berdosa seorang suami apabila dia membiarkan anak istrinya bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Berdosa seorang suami apabila tidak membekali anak istrinya dengan ilmu agama, ya sebagaimana dia berdosa apabila dia menelantarkan anak istrinya tidak diberikan nafkah. Eh, Demikian pula setelah itu seorang istri dia berdosa kepada Allah Tabaraka wa taala ketika dia diajak oleh suaminya untuk bertakwa kepada Allah kemudian dia tidak mau. Apabila diperintah sholat dia tidak mau, apabila diperintah untuk menuntut ilmu dia tidak mau, maka istri yang seperti ini adalah istri yang durhaka, ya, ber, dia durhaka berdosa kepada Allah dan dia setelah itu juga berdosa kepada suaminya. Iya. Apalagi dia adalah pemimpin untuk anak-anaknya. Iya, tidak boleh seorang ibu mendidik anak-anaknya iya. dengan kejahilan. Tidak boleh seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya ya dengan perasaan menurut saya ini baik padahal itu belum tentu baik di dalam syariat Islam. Iya. Kadang seorang ibu ingin menidurkan anaknya, dia gendong anaknya sambil kemudian dinyanyikan. Iya dengan nyanyian-nyanyian. Dia pikir ini bisa menenangkan anaknya. Iya, mungkin anaknya bisa tenang, akan tetapi dia telah terjerumus ke dalam satu dosa karena bernyanyi ini dilarang di dalam syariat Islam. Iya. Kadang ada seorang ibu yang ingin menjaga anaknya, ya protek terhadap anaknya. Iya, kemudian dia menakuti nakut-nakuti anaknya. Iya, hati-hati di situ ada hantu. Hati-hati di situ ada jin. Iya, sehingga akhirnya anak itu ia terdidik untuk dia memberikan rasa takut sirnya ya yang harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia berikan kepada syaitan. Ya, ini karena salah didik. Iya. Ada terkadang seorang ibu yang ingin anaknya bahagia, kemudian dia membelikan segala macam yang diinginkan oleh anaknya. Anaknya minta TV, dibelikan oleh ibunya anaknya ingin ini, ingin itu dari perkara-perkara yang di situ mengandung kemungkaran, mengandung dosa, ibunya belikan demi sang anak. Padahal barakallahu fiikum ini adalah perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Ini adalah perkara yang seharusnya dia jaga. Dia dan suaminya berusaha untuk mengalihkan anaknya dari permintaan-permintaan yang jelek seperti itu. Iya, karena pada perkara-perkara tersebut ada berbagai macam kemungkaran Iya, terlalu banyak mudarat dibandingkan faidahnya. Iya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimulai pada hari ini. Iya. Naam dan pada ahad-ahad setelahnya dengan izin Allah tabaraka wa taala kita akan mempelajari dua kitab. Yang mana dua kitab ini adalah kitab yang paling penting dan terpenting untuk dipelajari oleh seorang hamba. Yang pertama adalah yang terkait dengan tauhidullah. Yang perkara yang terkait dengan peribadahan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini adalah awal aujabul wajibat. Awalul wajibat, kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling pertama. Dengan ini karena sebab ini Allah ciptakan jin dan manusia. Dengan sebab ini Allah utus para rasulnya untuk merealisasikan tauhid peribadahan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Allah wajibkan jihad para rasulnya dengan pengikutnya melawan orang-orang yang menentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentang peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka. Dan untuk tujuan ini Allah masukkan hamba-hambanya ke dalam surga dan Allah jerumuskan ke dalam neraka orang yang tidak mau taat, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga kitab ini adalah kitab yang paling pertama wajib untuk dipelajari. Perkara yang paling pertama untuk difahami dan diamalkan kemudian didakwahkan. Tidak boleh seorang muslim yang laki-laki ataupun muslimah dia bodoh dari permasalahan tauhid. Ini adalah wajib ain bagi setiap insan. Iya, wajib ain bagi setiap laki-laki dan wanita. Iya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya meminta kepada panitia agar ya memfotokopi kitab ini. Iya, tidak masalah apakah mungkin empat lembar dulu, ya 8 halaman Lalu kemudian ketika mau habis kita lanjutkan fotokopi, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua memegang kitab ini untuk kita pelajari dan kemudian kita murojaah di rumah. Iya. Walaupun mungkin dia belum bisa berbahasa Arab, tidak apa-apa. Iya. Justru amalan ini insya Allah akan membantu dia untuk terbiasa melihat tulisan-tulisan berbahasa Arab. Iya, sedikit demi sedikit insya Allah Ya, kita pelajari ya sedikit demi sedikit. Yang penting kita faham dan yang paling penting dari itu adalah al-amal ba'dal ilmi adalah beramal setelah dia mengilmuinya. Iya, kitab yang ingin kita pelajari adalah Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Ringkasan syarah kitab tauhid. Jadi ada kitab tauhid yang kemudian disyarah ya barakallahu fikum dan syarah ini kemudian diberikan ringkasan ya ringkasan oleh sang penulis yaitu al-alamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan dan beliau ini adalah anggota Lajnah Daimah eh, komisi tetap pemberi fatwa Dewan Kibarul Ulama Saudi Arabia. Kita mulai ada di sana. Iya. Kita mulai dari langsung ke halaman 9. Iya, halaman 9. Iya. Di situ di halaman 9 itu ada garis. Ya. Di atas garis tersebut adalah matan dari kitab tauhid. Adapun yang di bawah garis tersebut adalah ringkasan dari syarah Kitabut Tauhid. Iya. Tauhid. Mari kita mulai pelajaran kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membarokahi ya upaya kita, agar Allah memberikan kita ketenangan, agar Allah memberikan kita hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara yang jelek, baik perkara jelek untuk agama kita ataupun untuk dunia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan kita petunjuk untuk bisa berjalan di atas jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga kita kemudian kita bisa bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala. Iya. Kitab Tauhid. Ya. Kitab Tauhid. Wa qaulullah ta'ala dan firman Allah taala. Penulis setelah membuka dengan kitab tauhid dia langsung membawakan firman Allah tabaraka wa taala dan firmannya ini di dalam surat di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah ta'ala Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Eh. Dikatakan oleh penyarah yaitu Syekh Al-Alama Saleh Fauzan hafizahullah taala Maudu'u hadal kitabi ya. Tema buku ini ya. Tema dari buku ini Buku ini tentang apa? Ya. Kata beliau Bayanu Tauhidi Tema buku ini adalah menjelaskan tentang Tauhid alladhi aujabahu Allahu ala ibadihi yang mana tauhid ini telah Allah wajibkan atas para hamba-hambanya. Tauhid ini ya teringkas dalam rukun Islam yang pertama. Yang pertama dan yang paling utama yaitu syahadat la ilaha illallah. Kata beliau lagi, wa khalaqahum li ajlihi dan Allah ciptakan mereka para hamba li ajlihi untuk tujuan ini. Ini diciptakannya kita jin dan juga manusia untuk tujuan ya bertauhid. Tujuan bertauhid yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa bayanu ma yunafihi dan penjelasan. Ya, kitab ini juga temanya adalah menjelaskan mayunafihi segala sesuatu yang meniadakan tauhid minasyirkil akbar berupa syirik besar. Ya, jadi tauhid itu punya lawan. Lawannya adalah syirik. Dan kesyirikan itu ada yang syirik besar, syirik kecil. Iya. Tauhid maknanya tadi apa? mengesakan Allah dalam ibadah. Berarti lawannya asyirku, kesyirikan adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya. Kalau kewajiban kita adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, maka keharaman yang paling haram. Ya. Larangan yang paling pertama, yang paling besar yang Allah larang seorang hamba adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yani ketika ibadah, salatnya misalnya dia tidak untuk Allah. Hajinya misalnya tidak untuk Allah, tetapi untuk dipanggil sebagai Pak Haji misalnya atau untuk mendapatkan pujian dari manusia misalnya. Iya. Ini adalah ibadah yang diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau. Iya. Dan ini adalah sejelek-jelek dosa kesyirikan ini. Kalau seorang hamba mati belum sempat bertaubat, maka Allah tidak akan menerima amal solehnya dan Allah akan memasukkan dia ke dalam kategori orang kafir yang kekal di dalam neraka tidak akan lagi masuk ke dalam surga. Iya. Kita lanjutkan. Ya. <clears throat> Au yunafi kamalahu al-wajib Buku ini juga menjelaskan segala sesuatu yang meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Awil mustahab atau menghilangkan perkara yang mustahab ya minasyirkil asgar wal bid'ah berupa kesyirikan kecil dan kebid'ahan. Ya, maksudnya apa? Ya, saya ringkas. Buku ini menjelaskan tentang tauhid dan juga menjelaskan lawan dari tauhid yaitu syirik dan syirik itu dibagi dua ada syirik besar ada syirik kecil syirik besar adalah dosa yang dengan sebab itu pelakunya kafir iya adapun syirik kecil adalah dosa yang tidak menyebabkan dia kafir dia bermaksiat kepada Allah akan tetapi maksiatnya ini tidak menyebabkan dia keluar dari agama. Walaupun dia tidak kafir, walaupun dia tidak keluar dari agama, akan tetapi telah berkurang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berkurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, telah tercacati. Iya. Naam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga al-bid'ah. Bid'ah ini juga perkara yang bisa mengurangi keimanan seorang hamba. Apa itu al-bid'ah? Bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba apabila melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan dia tertolak, tidak akan diterima oleh Allah tidak akan menjadi pahala, bahkan akan menjadi dosa dan akan mengurangi ketauhidannya, mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab ini pun menjelaskan hal tersebut. Iya. Kata beliau lagi, <clears throat> wa makna kitabu dan makna dari kitab di atas ya, di atas tadi kita baca kitabut tauhidi apa sih makna kitab? Iya. Makna kitab adalah masdaru kataba. Kitab itu adalah masdar kata dasar dari kataba. Ya, jadi kata kerja dalam bahasa Arab yang artinya menulis adalah kataba. Telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Kemudian kata dasarnya apa? kitabun. Ya, jadi kitabun adalah kata dasar dari kata kerja kataba. Bimakna jamaah dan makna kataba itu adalah jamaah, mengumpulkan. Wal kitabatu bil kolam dan kitabah tulisan dengan pena maknanya adalah jamul huruf wal kalimat mengumpulkan beberapa huruf dan beberapa kata. Iya. Jadi kalau ditanya apa sih makna kitab? Kitab itu adalah kumpulan tulisan. Ya, kumpulan tuli tulisan. Iya. Coba kita lihat dari awal hingga akhir, ya di situ tidak ada makanannya. Tidak ada pula minumannya, tidak ada pula pakaiannya, tetapi dari awal hingga akhir kitab itu hanya berisi, ber, berisi kumpulan tuli tulisan. Ya, ini makna kitab. Wa tauhid dan makna tauhid, kitabut tauhidi. Kitab adalah kumpulan tulisan. Sekarang apa makna tauhid? Tauhid adalah masdaru wahadahu. Kata dasar dari kata kerja wahada, yuwahidu. Maknanya apa wahada? Ja'alahu wahidan. Menjadikan sesuatu menjadi esa. Menjadikan sesuatu menjadi esa. Iya, wal muradu bihi huna dan yang diinginkan dengan tauhid di sini, ya. Yang diinginkan dengan kalimat kata tauhid di sini adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Jadi kitab tauhid adalah kumpulan tulisan-tulisan, karya tulis yang terkait dengan apa? Dengan mengesakan Allah dengan ibadah ibadah. Ya, ini akan dibawakan dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan perintah beribadah kepada Allah. Dan dibawakan pula di dalam buku ini berbagai macam dalil, tulisan-tulisan Al-Quran, dalil dari Sunnah juga yang terkait dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid seorang ham, hamba. Iya. Taib, ini makna dari kitabut tauhid. Kita masuk kepada dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Penulis membawakan firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Khalaqtu apa makna dari khalaqtu? Al tu ini adalah kata kerja dari kata al khalqu. Al khalqu al khalqu itu adalah ibda syai' min ghairi aslin wala ihtidain Al khalqu kalau bahasa kita adalah penciptaan. Apa sih makna penciptaan? Ibda'u syai' mengadakan sesuatu Min ghairi aslin tanpa ada asal. Ya, menciptakan sesuatu tanpa ada asal atau tanpa ihtida contoh sebelumnya. Ya. Membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, maka apa? Mencipta kalau bahasa kita. Iya, mencipta. Apa sih mencipta? Mengadakan sesuatu sebelum ada con contoh ya sebelumnya. Iya. Dan tidaklah aku menciptakan. Jadi yang mengadakan manusia dan mengadakan jin sebelum adanya jin dan manusia itu hanya Allah Tabaraka wa taala. Iya. Tujuannya apa? Illa liya'buduni melainkan agar beri, mereka beribadah kepada aku. Liya'buduni ini diambil dari kata al-ibadah. Al-ibadah fil lughah, ibadah secara bahasa adalah atadul atadallulu wal khudu. Ya. Merendah dan merunduk. Atau tadallul itu bisa dimaknakan juga dengan ya menghambakan diri, merendahkan diri. Ya. Wal khudu menundukkan diri. Ya. Ibadah secara bahasa adalah merendahkan. Ya, merendahkan di diri atau menundukkan diri. Wa syar'an adapun secara syariat ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Secara syariat ibadah itu adalah satu nama, ismun satu nama, jami'un yang mencakup Lima yuhibbuhullahu segala sesuatu yang Allah cintai. Apa sih ibadah? Ya, coba sekarang kita pikirkan. Kalau bahasa kita ibadah dulu apa? Paling kita mengatakan ibadah itu sholat Ibadah itu puasa Ibadah itu haji Ibadah itu baca kur, Quran ya, Terlalu panjang definisinya ya. Definisi yang singkat akan tetapi mencakup semua perkara itu ibadah adalah ismun jami'un satu nama yang mencakup seluruh yang Allah cintai wa yardahu dan Allah ridhoi minal aqwal apakah berupa ucapan wal a'mal ataukah amalan-amalan adzahirah yang nampak wal batinah ataupun yang tersembunyi ya Taib, sekarang kita tanya Iya. Cinta kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini amalan lisan atau amalan hati? Amalan hati. Pahala tidak. Ibadah bukan. Ibadah. Membaca Al-Qur'an amalan lisan. Ibadah bukan. Ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua ibadah bukan. Ibadah. Kenapa bisa kita katakan ibadah? karena hal itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi semua perkara yang Allah cintai, Allah ridhoi, apakah berupa ucapan ataukah perbuatan yang dinampakkan ataukah yang tersembunyi di dalam jiwa, apabila itu Allah cintai, apabila Allah ridhoi, maka ini masuk dalam kategori ibadah. ibadah. Iya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu hanya boleh diberikan untuk Allah semata, tidak boleh diberikan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Iya. Berkata penyarah, wal makna ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepada aku. Apa makna ya ayat ini? Fahiya eh, atau kata beliau, anallaha ta'ala akhbaro. Sesungguhnya Allah taala mengabarkan annahu ma khalaqal insana wal jinna illa li ibadatihi. Bahwasanya Allah tidak menciptakan jin, maaf, Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Fahiya bayanun. Maka ayat ini adalah bayan penjelasan. Lil hikmati fi khalqihim, penjelasan hikmah penciptaan mereka. Ayat ini menjelaskan hikmah penciptaan manusia. Dari sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Hidup kita ini bukan untuk memiliki rumah yang megah Bukan untuk bersaing dengan tetangga Tetangga punya ini, dia ingin punya ini Iya bukan untuk mengumpulkan perhiasan sehingga dia memaksa suaminya, memeras suaminya. Iya, bukan. Ini semua adalah sesuatu yang telah Allah nam telah Allah kadar ya beli kadarnya untuk kita. Telah Allah tentukan untuk kita. Iya. Apabila memang dia Allah takdirkan untuk punya harta banyak, maka dia akan banyak harta. Dan nanti dia akan dihisap dengan harta yang banyak tersebut. Apabila Allah takdirkan dia tidak memiliki harta yang banyak, ya, maka dia pun walaupun membanting tulangnya, memeras keringatnya, dia tidak akan mendapatkan kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dia. Dan dia pun nanti di hari kiamat akan dihisap oleh Allah dengan harta yang telah Allah tetapkan untuk dia. Sehingga dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gambarkan yadkhulul fuqara'u ummati qoblal binis binisfil yaum al jannah binisfil yaum Orang-orang miskin, orang-orang fakir dari umatku akan lebih dulu masuk ke dalam surga dibandingkan orang-orang kayanya dengan jarak setengah hari. Dan setengah hari pada hari kiamat itu adalah 500 tahun lamanya. Iya. 500 tahun lamanya. Iya. Nah. Kenapa? Karena hisap mereka lebih sedikit tentunya. Sedikit yang dihitung, sedikit pula yang waktu yang dibutuhkan. Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kehidupan Allah oleh Allah ini untuk ibadah. Iya maka jadikan ini sebagai himmah tujuan dari kehidupan kita. Eh, yang penting Allah tabaraka wa taala melindungi kita ya dengan adanya rumah dan membuat kita kuat dengan adanya makanan ya. Naam, ini disyukuri agar ditambah walaupun sedikit, tapi kalau dia syukur akan ditambah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dikufuri, ya khawatir sudah sedikit lalu kemudian malah jadi dosa. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid kata Allah tabaraka wa taala. Dan bukan ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala sehingga para salaf dahulu, wanita-wanita salaf dahulu sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan wanita-wanita salaf dahulu ketika melepas suami-suami mereka untuk cari ma'isyah, cari usaha, cari rizki, istri-istri tersebut mengingatkan, Ittaqullaha fina. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai suamikaku, suamiku bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah pada urusan kami. Fa inna butunana tatahammalul ju' wala tatahammalun nar. Sesungguhnya perut-perut kami ini bisa menahan lapar, tetapi kami tidak bisa menahan api neraka. Maksudnya apa? Hasungan kepada suami, kerja, keluar, cari maisha, akan tetapi cari dari yang Allah tabaraka wa taala ridhoi, dari perkara-perkara yang halal. Iya. Istri-istri mereka justru yang menghasung suaminya, hati-hati korupsi, hati-hati nepotisme, hati-hati mencuri, hati-hati menipu. Nauzubillahi min Eh. Nah, kalau seandainya seorang wanita faham hidupnya itu untuk ibadah, maka tidak akan menjadi persoalan bagi dia ketika suaminya pulang dalam membawa rizki yang apa adanya. Eh, nah, sehingga seorang muslim dan muslimah akan tenang akan tenang hidupnya. Iya. Dia akan mengatakan kepada suaminya yang penting kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa mendidik anak-anak kita, kita bisa menjaga diri diri kita dari perkara-perkara yang haram. Iya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh Saleh Fauzan fahiya bayanunil hikmati fi khalqihim. Ayat ini merupakan penjelasan akan hikmah penciptaan mereka. Falam yarid minhum ma falam yurid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha. Ya, perhatikan ini penting. Falam yurid minhum Allah tidak menginginkan dari hamba, Allah tidak menginginkan dari manusia apa yang diinginkan oleh tuan dari hamba-hambanya. Iya. Apa yang diinginkan seorang majikan dari budak-budaknya? Ya, di dunia ketika zaman perbudakan, apa yang diinginkan seorang tuan dari budak-budaknya? Yang diinginkan oleh tuan dari budak-budaknya adalah agar budak itu kerja, bercocok tanam, membawa hasil panen atau berdagang. Yang itu tujuannya semuanya untuk mengenyangkan, memuaskan sang tuan. Ya. Tapi kalau peribadahan, penghambaan hamba kepada Allah, kata Syekh, falam yurid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha. Allah tidak menginginkan dari hamba apa yang diinginkan tuan dari hamba-hambanya dari budak-budaknya. Minal i'anati lahum birrizqi wal it'am. yakni untuk membantu mereka yang mengadakan rizki, mencari rizki ataupun mencari makan. Wa innama hanya saja Aradal maslahata lahum Allah menginginkan kemaslahatan kepada hamba. Jadi ibadah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk Allah kaya, bukan untuk Allah kenyang, bukan untuk naam ah, gudang-gudang makanan Allah, gudang-gudang harta Allah tidak. Kata Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Ibadah kita adalah untuk kemaslahatan kita. Qala Syekh Hafizahullah taala munasabatul ayati lil bab. Sekarang kaitan ayat ini dengan bab. Ayat apa? Ayat surat Ad-Dariyat dengan apa? Dengan bab Kitabut Tauhid. Apa sih korelasinya? Kaitannya? Annaha tadullu Sesungguhnya ayat ini menunjukkan ala wujubi tauhid atas wajibnya tauhid alladhi huwa ifradullahi bil ibadah yang mana tauhid itu adalah mengesakan Allah dengan ibadah mengesakan Allah dengan ibadah Li'anahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dhalik karena Allah tidak menciptakan jin Allah tidak pula menciptakan manusia illa li ajli dari kecuali untuk tujuan itu. Ya. Ma yustafadu minal ayah. Sekarang apa yang bisa diambil faidah dari ayat ini? Ya, kita sudah membaca satu ayat, sekarang apa faidah dari ayat ini? Yang pertama adalah ayat ini memberikan faidah kepada kita wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'it thaqalain Wajibnya ifradillahi mengesakan Allah wajibnya mengesakan Allah bil ibadah dengan ibadah ala jami'i tsaqalain atas seluruh dua makhluknya ya wajib untuk mengesakan Allah dengan ibadah pada dua makhluk Allah yaitu al jinni wal ins jin dan manusia dari sini kita mengetahui bahwasanya untuk hewan mereka tidak ada kewajiban ibadah ibadah Kewajiban ibadah itu adalah untuk jin dan manusia. Walaupun hewan-hewan itu semuanya bertasbih beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Iya. Akan tetapi beban taklif ibadah tidak diberikan kepada mereka. Faedah yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jinni wal insi. Ayat ini menjelaskan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Iya. Nah, ayat ini menjelaskan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Faidah yang ketiga, anal khaliqa huwa alladhi yastahiqu al ibadah duna ghairihi mimman la yakhluqu. Ya. Faidah yang ketiga, anal khaliqa sesungguhnya sang pencipta huwa alladhi al ibadah, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Duna ghairihi, tidak yang lain. Bukan yang lain. Mimman la yakhluqu dari kalangan orang-orang yang tidak bisa mencipta. Ya. Jadi siapa yang berhak diibadahi? Yang mencipta. Manusia mencipta tidak? Tidak. Nabi mencipta tidak? Tidak. Maka Nabi sebagaimana manusia yang lain tidak boleh diberikan ibadah ibadah. Jin mencipta tidak? Tidak. Maka jin juga tidak boleh diberikan ibadah. Kepada siapa ibadah diberikan? kepada sang pencipta. Iya, dan pencipta itu kita yakini satu-satunya adalah Allah tabaraka wa taala. Iya. Fa fi maka di dalam ini ada bantahan ala ubadil asnam, bantahan kepada para penyembah patung wa dan selain mereka. Penyembah patung orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Kristen yang beribadah kepada salib, iya, dan juga musyrikin yang beribadah kepada patung, kepada gua, kepada pohon, iya, mereka telah beribadah, memberikan ibadah mereka penghambaan diri mereka kepada siapa? Kepada makhluk, sebagian kepada sapi, sebagian mereka kepada Isa, sebagian mereka kepada Uzair, sebagian mereka kepada orang soleh, sebagian mereka kepada Nyi Roro Kidul, sebagian mereka kepada penghuni gua ya, diberikan ibadah itu kepada selain Allah. Iya, maka kita nyatakan seluruh peribadahan mereka ini adalah batil, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang berhak mendapatkan ibadah itu hanya pencipta, hanya Allah tabaraka wa taala. Faidah yang keempat, bayanu ginallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi Ayat ini menjelaskan tidak butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya Ayat ini menjelaskan kalau Allah itu tidak butuh kepada kita Wahajatil khalqi ilaih sekaligus ayat ini menunjukkan kalau makhluk yang butuh kepada Allah. Ya, kata Allah apa di dalam ayat tadi? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Aku tidak menginginkan dari mereka memberi makan. Inna allaha huwa rozak. Sesungguhnya Allah lah zat yang ar maha pemberi rizki. Dulku quwwatil matin yang memiliki kekuatan yang amat besar. Sehingga dari ayat ini kita tahu, kita ambil faidah Allah gak butuh kepada kita, kitalah yang butuh kepada Allah Tabaraka wa taala li'annahu huwal khaliq karena Allah lah sang pencipta wahum makhlukun adapun manusia mereka makhluk mereka yang dicipta faedah yang kelima isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu faidah ayat ini yang kelima, ayat ini menunjukkan atau menetapkan adanya hikmah pada perbuatan-perbuatan Allah. Setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya dan di antara perbuatan Allah adalah mencipt, mencipta. Ada tidak hikmahnya? Ada. Allah jelaskan apa? Hikmahnya dari penciptaan jin dan penciptaan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang kita baca dari kitab kita yang pertama ini. Dari sini kita tahu kaum muslimin dan muslimat ya bahwasanya kita dan dari kalangan jin orang makhluk Allah dari kalangan jin mereka tidak boleh untuk mendapatkan ibadah. Ya, sehingga batil, ya, batil seseorang yang kemudian memberikan sembelihan kepada jin ini, kepada jin itu, kepada dewi ini, kepada dewi itu. Iya. Sebagian orang menyembelih hewan, kemudian ditaruh di barakallahu fikum sawah. Dia katakan ini untuk Dewi Sri. Siapa itu Dewi Sri? Iya. Apakah malaikat? Iya. Tidak. Musyrikin yang mengatakan kalau malaikat itu anak perempuan Allah. Eh. Dari mana ini datangnya? Ini tidak dari Islam. Eh. Ternyata Dewi Sri ini bukan malaikat, maka apa? Dia adalah jin. Ya. Dia telah memberikan satu ibadah yaitu penyembelihan kepada jin. Eh. Nah, padahal jin itu adalah sama seperti kita, hanya beda alam. Sama-sama makhluk Allah, beda alam tetapi punya kewajiban yang sama. diberi beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat sebentar untuk kita baca kitab kita yang kedua. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.